Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya al syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke 293 itu ya. Benar. Nah, nah. Kata beliau Misal udalik contoh yang contohnya mengenai hal tersebut. Contoh mengenai apa? Mengenai sumpah itu diharuskan bagi orang yang mengikari. sedangkan bukti diharuskan untuk apa? Didatangkan dari orang yang menuduh atau mengaku-ngaku. Itu kesimpulan yang kemarin ya. Kita lihat contohnya, perhatikan halaman berikutnya, halaman 293. Misal dalik contohnya, lawidda Zaidun ala amrin dinaran fa ankara amr. Kalau seandainya Zaid mengaku-ngaku nam kepada Amr dengan suatu dinar, Fa angkara Amr tapi angkara Amr mengingkari. Wa qulna li Zaid kemudian kita katakan kepada Zaid, "I'ti bayyinah." Kalau kamu ngaku-ngaku, datangkan buktinya. Karena Zaid yang mengaku-ngaku ya, mengaku-ngaku punya dinar. Nah, fa in ata bi bayyinatin hukima lahu biha. Kalau ternyata Zaid bisa datangkan bukti, barulah dihukumi untuk Zaid tersebut dengan bukti tersebut. Paham ya? Ayo nah. Walayoh yuhkam lahu bi tidak da'wah dan jangan dihukumi kalau cuma semata-mata pengakuan. Kalau cuma semata-mata mengaku-ngaku ini dinar punya Eh, ini dinar punya punya saya misalkan. Amr mengingkari, bukan. Kalau cuma semata-mata ngaku, jangan langsung dihukumi. Suruh datangkan apa tadi? Bukti terlebih dahulu. Li'anna da'wahu sababun walaysa laysa muqtadiyan Karena Pengakuan itu hanya sekedar sebab. Bukan apa? Bukan sesuatu yang mengharuskan untuk dihukumi. Yang bisa mengharuskan untuk dihukumi adalah apa? Bayinah, bukti. Kalau cuma mengaku itu kan sebab dulu. Ya enggak? Sebabnya kenapa kalau dituntut untuk mendatangkan bukti? Karena dia mengaku-ngaku gitu loh. Amlun, Kalau cuma semata ngaku-ngaku bisa enggak langsung kita hukumi? Belum bisa. Datangkan buktinya dulu. Nah, bukti inilah yang muqtadiyanil hukum. Bukti inilah yang apa? Yang menuntut, yang mengharuskan untuk dihukumi karena ada buktinya baru kita hukuminya. Wa in lam ya'ti bayyinatin qila lil munkir. Jika ternyata Z ini tidak mampu mendatangkan bukti, maka dikatakan kepada orang yang mengingkari tadi yaitu Amr, ehlif. Nah, sumpahlah kamu. Fa in halafa bari. Kalau seandainya dia sumpah, maka dia berlepas diri. Wa in lam yahlif, tapi kalau dia enggak mau sumpah, udhiya alaihi bin nukul. Maka akan ditetapkan untuk dia apa? Untuk untuk apa? Untuk orang yang mengingkari tadinya bin nukul dengan hukuman. Paham ya? Nukul seperti nakal itu hukuman ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena dia apa? Karena karena dia posisinya sumpah pun enggak berani juga dia. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Fama hiyal bayyinah allati la budda likulli mudda'in isbatuha? Sekarang pertanyaannya, Terus apa itu bayinah? Bukti yang setiap orang yang mengaku-ngaku atau yang menuduh itu harus mendatangkan dan menetapkannya. Apa bayinah itu? Al-jawab jawabannya. Al-bayinah 'alal qaulir rajih. Bayinah bukti berdasarkan pendapat yang kuat. Hiya, ini definisinya perhatikan definisi bayinah ini. Kullu aban al-haqqa wa adharahu min syuhudin au qara'in au 'adatin au ghariha jadi bayinah itu setiap perkara yang semakin jelas kebenaran, ha? ya kan? Setiap perkara yang bisa setiap perkara yang abanul haqq yang menampakkan kebenaran wa adharah dan na barakallahu fikum memperlihatkan kebenaran min syuhudin berupa saksi-saksi au qara'in atau tanda-tanda au dan atau kebiasaan tradisi atau yang semisalnya. Belum, itu namanya bayinah. Jadi ada bukti yang dengan bukti itu apa? Akan nampak kebenaran itu loh maksudnya. Pak belum? Nah, dia kan ngaku-ngaku. Mana buktinya kalau dinar itu milikmu? Buktinya ini ada tandanya di sini. Nah, bukti itulah menjadikan patokan nanti. Paham belum? Ya na'am barakallahu fikum seperti itu. Qara'in tanda itu juga termasuk apa? Bayinah juga tanda-tandanya seperti ini. Tanda-tandanya eh, jam 9 itu tokonya posisinya ditutup. Tapi kenapa kok bisa nam kamu di situ? Eh, Padahal tidak ada lagi orang lain yang di situ saat itu misalkan. Nah, kemungkinan besar dia yang mencuri gitu loh. Paham ya? Nah, nah ketika dia misalkan taruhlah eh, dituduh dia mencuri, maka yang nuduh tersebut datangkan bukti. Buktinya mana? Buktinya mungkin terekam dengan kamera misalkan atau ada orang yang melihat misalkan. Kalau dia mengingkari, anak enggak ngambil, wallahi enggak ngambil, enggak mencuri misalkan. Sumpah. Kemudian dia sumpah, wallahi anak enggak mencuri. Selesai urusan kalau itu. Kalau dia bohong urusannya dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala gitu seperti itu. Nah, ikhwan fi din azdani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat lagi. Kata beliau, summa inna bayyinatas syuhud takhtalif." Kemudian bukti orang yang menjadi saksi itu berbeda-beda. Paham ya? Nah, bukti nah barakallahu fikum yang bentuknya adalah saksi itu beda-beda. Faminha di antaranya mala budda an takuna arba'atus rijalin. Pertama perhatikan baik-baik, ada yang saksi itu harus empat orang laki-laki. Perhatikan ini ya, empat orang laki-laki. Waminha ada juga saksi atau bukti itu harus apa? Mala budda an takuna satu rijalin harus tiga laki-laki. Waminha ada juga yang mengatakan mala budda an takuna Ada juga yang apa? Saksi itu hanya dua orang cukup. Dua orang laki-laki Wa minha ada juga saksi itu mala buta an takuna rajulain aw rajulan wa imra'atain. Ada juga na'am barakallahu fikum suatu perbuatan yang kalau didatangkan saksi, saksinya itu apa? Cukup dua orang laki-laki, satu orang laki-laki dan dua perempuan, aw rajulan wa yamin al-mudda'i atau satu orang laki-laki kemudian sumpah orang yang menuduh. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Satu orang laki-laki kemudian sumpah orang yang menuduh. Kita lihat di sini. Wa minha ada juga di antaranya Mana la budda an takuna syahidan wahidan, imma rajulan aw imra'atan, masyaallah. Ada juga yang namanya saksi itu cukup satu orang. Baik laki-laki atau perempuan bisa jadi saksi. Ter tergantung apa namanya? Tergantung kasusnya nanti. Tergantung kasusnya ya. Ada yang harus empat orang laki-laki, ada yang tiga orang laki-laki cukup, ada yang dua orang laki-laki cukup, ada yang dua orang laki-laki bisa atau satu orang laki-laki dua perempuan atau satu orang laki-laki kemudian sumpahnya bagi orang yang menuduh tadi itu. Kita lihat rinciannya biar tambah jelas. Amal ladzi la budda fihi min arba'at rijal. Naam qudul huwa az-zina aw al-iqrar bihi. Adapun kasus tragedi yang mengharuskan mendatangkan empat saksi laki-laki yang yang apa yang memiliki sifat adalah kasus apa? Yaitu seputar enam kasus mengenai apa? Zina dan juga orang yang mengaku berzina. Amlum. Kan perzinaan si fulan berzina, datangkan taksasi. Kalau tidak mampu mendatangkan taksasi diapain? Disambuk berapa kali? Delapan puluh kali sambukan. Paham ya? Nah, tapi kalau bisa datang saksi selesai. Ini saksi kalau menetapkan orang itu berzina ya atau ikrar bihi, mengaku. Mengaku misalkan ada orang ngaku anak berzina. Oh ya, mana buktinya, mana saksinya? Itu juga empat juga. Paham ya? Empat orang laki-laki barulah bisa diterima, barulah bisa dihukumi. Berikutnya Wa amal ladzi la budda fihi min salati rijal. Adapun kasus yang membutuhkan saksi itu tiga orang laki-laki, Fahuwa ar-rajul yakunu ghaniyan, yaitu orang yang semula dia kaya, tsumma yusibu na barakallahu fikum maluhu jaihatan tutslifuhu. Kemudian tiba-tiba apa? Menimpa hartanya itu suatu bencana yang bisa menghabiskan, menghilangkan harta tersebut. Jaihah itu semacam bencana. Hadisnya kok bisa yang sudah antum hafal kan? Ruah Muslim hadisnya Qabisa bin Mukhariq Al-Hilali. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Qabisa, innal mas'alata la tahil illa li ahdi salasa. bisa Qabisa, minta-minta itu enggak halal. Jadi minta-minta haram ya. Minta-minta itu tidak halal. Minta-minta itu haram kecuali salah satu di antara tiga orang. Pertama apa? Rajulun tahammal hammalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusiba Naam summa yumsik. Artinya apa? Pertama, orang yang dia itu terlilit hutang, memikul tanggungan hutang berat, buahnya hutang yang dia pikul, mungkin ke hutang orang tuanya atau mungkin dia sendiri. Intinya benar-benar dia memikul hutang yang sangat banyak sekali. Paham ya? Keberatan untuk dia membayarnya, enggak mampu dia. Boleh dia minta sampai apa bisa melunasi kemudian menahan. Satu. Yang kedua, ini syahid yang kedua, warajulun Na'am barakallahu fikum asabat hujaihah istahat malah. Ini jaihah. Paham ya? Yang kedua adalah seorang lelaki yang dia itu timpa dengan suatu musibah bencana alam, tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Paham ya? Yang seperti itu terkadang kan hartanya habis. Ya enggak? Hartanya tertimbun misalkan, hartanya hartanya tertumpuk misalkan. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya Nah, kemudian apa kata Rasulullah tadi? Istahat malah habis hartanya. Contohnya orang kebajiran. Nah, biasanya hartanya habis. Sapinya juga hanyut, motornya hanyut, uangnya juga hilang, pokoknya ludes habis. Itu boleh minta-minta. Fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish aw sidadan min Ash. Artinya apa? Dia boleh minta-minta sampai mendapatkan sesuatu yang bisa menegakkan tulang punggungnya atau mendapat sesuatu yang bisa menyambung kehidupannya. Paham ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa rajulun asabathu faqah. Seseorang yang apa? Yang tertimpa padanya kefakiran. Nah, seorang yang tertimpa padanya apa? Kefakiran. Jadi orangnya fakir, miskin, tapi ingat bukan semata-mata ngaku saja, tapi apa? Hatta yaqula salah satu. Nam barakallahu fikum rijalin mendawil hijamin Sampai ada tiga orang dari kalangan orang yang berilmu, berakal, dari kaumnya mengatakan, Ina fulanan, sesungguhnya si fulan, asabatu faqah. Si fulan tertimpa padanya kefakiran. Baru bisa minta, paham ya, sampai apa? Mendapatkan sesuatu yang bisa menyambung kehidupannya. Selesai. Syahidnya mana syahidnya? Ini. Syahidnya di sini tadi apa tadi? Nah, yang semula dia kaya, kemudian apa? Tertimpa padanya jaihah, musibah, tusrifuhu yang menghabiskan semua hartanya. Fayati yatlub minaz zakah maka dia datang meminta uang zakat, zakat mal, fahadala la naqbal minhu illa bisalasati rijal. Maka seperti ini tidak kita tidak menerima dari orang tersebut kecuali dengan tiga orang. Kecuali dengan apa? Tiga orang saksi. Mahum soalannya ya? Ayo na'am. Wa amma alladzi la budda fihi min rajulain dzakarain Adapun kasus yang harus mendatangkan dua saksi laki-laki, eh, dua orang laki-laki dia saksi, faya al hudud yaitu mengenai hudud apa hudud hukuman-hukuman had ditekan hukuman had ya siwa zina kecuali enam hukuman seputar zina. Kalau zina tadi harus apa tadi? Empat orang saksian itu. Nah kalau ini dua orang laki-laki. fasa bakal an nahulabud dafihi min arba'ati syuhada. Sudah kita lewati kalau masalah zina harus empat orang saksi oleh zina. Selain itu dua orang saksi cukup. Menegakkan hukum, contohnya dia mencuri. Mencuri hukumannya apa bang? Dipotong tangannya. Nah, untuk mendatangkan lu dua orang saksi laki-laki, perempuan nggak boleh. Nggak perlu empat orang. Paham ya? Kalau masalah perzinahan tadi kan empat orang. Ya, kalau masalah perzinahan empat orang. Tapi kalau di sini, nah barangkali fiikum masalah pencurian ini menegakkan had cukup dua orang saksi laki-laki. Kemudian kata beliau bahwa wal qisas, masalah qisas juga sama. Wa ma laisa bimalin wala mulhaqan bihi. Dan ngam. Dan semua atau sesuatu yang bukan berkaitan masalah harta atau sesuatu yang diikutkan dengannya. Paham ya? Itu maksudnya apa? Cukup dua orang saksi saja laki-laki. Fal hudud misal as-saraqah. Mengenai hudud itu hukuman ditegakkan had ada contohnya apa? Contohnya as-saraqah pencurian. Labudda fiha min rajulain yashhadan harus ada dua orang harus ada dua orang laki-laki menyaksikan bi anna hadza na'barakallahu fikum sarak bahwasanya ini mencuri. Paham belum? Dua orang saksi laki-laki harus mengatakan ini adalah pencuri. Fa in ata sahibul mal bi rajulin wa imra'atin faqat. Tapi ternyata kalau datang pemilik harta yang dicuri tadi itu, mendatangkan satu orang laki-laki dan dua perempuan saja, sabata haqqu maka telah apa telah tetap miliknya atau haknya filmal dalam masalah harta tersebut walam sebut al Tapi untuk menghukumnya enggak bisa. Faham belum? Satu orang laki-laki, dua orang perempuan itu hanya bisa menetapkan dia itu apa? Dia itu benar-benar pencuri. Tapi itu menegakkan hak, menegakkan hukuman pencurian tadi loh. Dipotong tangannya harus dua orang laki-laki. Faham belum? Untuk menetapkan dia pencuri atau bukan, saksinya berapa tadi? Satu orang laki-laki, nah barakallahu fikum, dua orang perempuan bisa. Tapi bukan hukuman ini ya, untuk menetapkan dia pencuri. Nah, untuk menegakkan hukumannya itu loh. Menegakkan hukumannya dua orang saksi laki-laki tadi itu. Faham belum ini insyaallah ya? Faham insyaallah? Ayo nam. Fa yudamman as-sariq al-mal al-masruq, maka si pencuri diminta tanggung jawab terhadap harta yang dia curi. Walakin tetapi la yuqam alaihi tapi tidak bisa ditegakkan hukuman di situ. Kenapa? Karena satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Bisanya hanya menetapkan dia pencuri. Untuk memberikan hukuman harus dua orang laki-laki tadi. Faham ya, ya? Mau ini Bang? Ayo na'am barakallahu fiikum seperti itu. Li'anna bayinatul mal mujidat karena bukti harta dijumpai di situ. Wa bayyinatul had sedangkan bukti untuk had untuk ditegakkan hukum lam tujad enggak ada di situ. Wa hadza ya yataba'at fihi hukum inilah termasuk perkara yang apa? Hukum itu terbagi-bagi, tergantung dengan keadaannya. Ya ya Yataba'at itu ya yatajazza artinya terbagi-bagi hukumnya. Nah, Paham ya? Jadi satu orang laki-laki, dua perempuan tadi hanya bisa menetapkan dia pencuri. Untuk menetapkan hukum dia tegakkan hat. Harus dua orang laki-laki. Faham soal ini? Ayo nah, berikutnya. Wa amman ladzi la budda fihi min rajulain aw rajulun wa imra'atain adapun kasus yang mengharuskan mendatangkan dua saksi laki-laki eh, atau satu laki-laki dua perempuan aw rajul wa yaminul mudda'i atau satu orang laki-laki kemudian sumpah bagi orang yang menuduh fahuwa al-mal wa ma yuqsadu bihil mal yaitu berkaitan masalah harta dan apa-apa yang diinginkan dengannya Eh, eh, dan apa-apa yang diinginkan dengannya apa? Suatu harta. Kita lihat nanti biar jelas. Amal mal adapun berkaitan masalah harta kal jual beli, wasyira jual beli, wal hibah pemberian, wa Itu kan harta. Ya enggak? Berkaitan masalah harta, jual beli misalkan. Na barakallahu fikum, jual beli sudah bayar belum? Sudah katanya. Mana buktinya? Harta atau bukan ini? Harta. Nah, ini cukup dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dua perempuan atau satu orang laki-laki kemudian sumpah bagi orang yang menuduh tadi itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah harta. Wa amma ma yusad bihil mal adapun sesuatu perkara yang diinginkan dengan harta kerohan seperti barang gadaian. Barang gadaian itu kan aslinya barangnya sebelum dia menggadaikan enggak enggak ada apa? Enggak ada hartanya. Wadhaman masalah tanggung jawab. Wal kafalah masalah jaminan. Paham ya? Wa ma asbaha di sini kalau Anda perhatikan, rohn pergadaian, domain tanggung jawab, kafalah jaminan. Ini semuanya barakallahu fikum bukan semata-mata harta tapi apa? Tapi diinginkan di balik itu harta. Harus apa? Harus ada saksinya. Saksinya apa tadi? Dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki, dua perempuan atau satu orang laki-laki kemudian sumpah bagi orang yang menuduh atau mengaku-ngaku tadi itu. Paham Ini barang gadaian ini wallahi demi Allah barang gadaian ini katanya. Nah, barakallahu fikum yang mengaku-ngaku datangkan mana saksinya, mana buktinya. Paham ya? Ternyata bisa datangkan dua orang saksi, udah selesai. Paham belum? Nah, seperti itu. Amr rajulan awir radulan ra'atan, adapun dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, faqad ja'a fil Qur'an, sungguh telah datang dalam Al-Qur'an. Nam Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wastashhidu shahidain min rijalikum." dan hendaknya mereka menjaring saksi dengan dua orang saksi dari kalangan laki-laki kalian. Fa'ilam yakuna rojulain. tapi kalau enggak dijumpai dua orang laki-laki, farojulun wa maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan mimman tardawna syuhada Dari kalangan orang yang kalian meridhoi untuk menjadi saksi. Wa amal kado bishahid. wal yamin fakat sabatat bidali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai kado mengenai penetapan suatu hukum al-qadha nah barakallahu fikum bisyahid dengan satu orang syahid saja wal yamin sumpah satu orang syahid satu orang saksi dan sumpah itu cukup faqad sabatat sungguh telah datang hal tersebut di dalam as-sunnah dari Rasulullah SAW nah wasallam fikum seperti itu kesimpulannya untuk mengenai bayinah itu macam-macam bentuknya itu ada yang butuh empat orang saksi ada yang tiga orang saksi cukup ada yang dua orang saksi laki-laki semuanya seperti itu nah barakallahu fikum Allah musta'an. Ikhwani fi din azdan wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa amma alladhi yakfi fihi syahid wahid, adapun yang cukup padanya satu orang saksi saja. Fima la la yattali alaihi illa nisa karrada wal wiladah. Masyaallah. Adapun yang cukup satu orang saksi saja, satu orang ya, enggak perlu dua atau tiga, satu orang saksi cukup adalah perkara-perkara yang orang itu nggak mungkin melihatnya. Eh? Kecuali nisa, kecuali perempuan. Masalah menyusui, laki-laki kan bisa dikatakan nggak boleh melihat orang menyusui kecuali mahramnya gitu. Nah, kita lihat karrodo seperti masalah rodo yaitu menyusui walwilada, melahirkan. Ada orang ngaku-ngaku, eh, ini anaknya si fulana, ngaku-ngaku dia, ini anakku. Ada menyaksikan nggak? Satu orang mengatakan, "Iya, menyaksikan ketika lahiran." Cukup satu orang. belum? Kemudian ada juga mau pernikahan si A mau nikah sama si B. Datang si C, si C ngomong. Eh, si C ini ternyata apa? Si C ini ternyata ibunya si A. Pernah menyusui si B gitu loh. Berarti si B statusnya apa? Kalau sampai menyusui lima kali sampai kenyang. Anak sepersusuan, anak sepersusuannya si C. Si C datang ke situ. Oh ini nggak boleh pernikahan nggak boleh terjadi nih antara si A si B nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena B ini anak sepersusuan dulu anak susui sampai lima kali kenyang gitu loh. Paham ya? Kemudian minta minta bukti minta bayinya mana buktinya? Mana saksinya? Ada orang satu saksi. ya, ana nambar Allah fikum fulanah bintu fulan siap jadi saksi. Dulu ana melihat langsung si fulanah ini menyusui si B. Lima kali nyusu sampai kenyang. Oleh karena itu, eh, itulah yang benar. udah selesai. Paham ya? Setelah itu apa berarti? Langsung fasakh, pisah. Enggak boleh dinikahkan tadi ya karena berarti apa? Saudari sepersusuan. Naam. Walihada naqbal syahadat syahadat al-mar'ah fil radha. Oleh karena ini kita menerima persaksian seorang wanita dalam masalah menyusui. Paham ya? Karena itu urusan perempuan menyusui ya. Nah, walau kanat wahidah walaupun sendirian. Mau salah ini, Bang? Walaupun sendirian diterima atau tidak? Walaupun sendirian diterima atau tidak? Diterima. Dalam masalah sepersusuan diterima ini ya. Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik, diterima dalam masalah sepersusuan di diterima nah barakallahu fikum. Karena apa? Karena masalah eh, menyusui ini kan atau menyusui ini kan perempuan urusannya. Laki-laki kan ikut campur di situ. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi, falau anna syakhsan tazawwaja bimra'atin, kalau seandainya ada orang lelaki menikahi seorang wanita, wa ba'da zawaj setelah nikah, ja'at imra'atun thiqah, datang seorang wanita terpercaya. Qalat, perhatikan baik-baik, wanita yang terpercaya tersebut mengatakan ini inni arda'tukuma khamsa marratin rada'an muharriman. Masya Allah. Tiba-tiba perempuan yang sikoh terpercaya tadi itu datang mengatakan sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua. Nah, menyusui kalian berdua. Lima kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Muharriman yang menjadikan kalian mahram karena mahram Disebabkan karena apa? Disebabkan karena persusuan itu seperti mahram sebabnya karena apa? Garis keturunan. Nah, barakallahu fikum kekeluargaan. Ya enggak? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Naam tuharrimur radha'ah ma tuharrimul wiladah. Artinya apa? Pengharaman persusuan itu sebagaimana pengharaman nah barakallahu fikum naam eh, barakallahu fikum eh, saudara kandung yang dilahirkan. Apa maksudnya? Maksudnya menjadikan mahram itu sama. Mahram sepersusuan itu sama dengan mahram ketika apa? Garis keturunan, keturunan atau kandung, mahramnya kandung. Paham ya? Mahramnya saudara kandung sama ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi enggak boleh nikah di sini. Fahuna nufarriq bainar rajul waz Di sini berarti kita pisahkan antara laki dan istrinya. Bi syahadatin dengan satu orang saksi hadil mar'ah al-wahidah dengan satu seorang saksi atau orang wanita tersebut. Paham belum? Diterima persaksiannya karena dia apa? Karena dia bersaksi orang yang terpercaya mengatakan aku sungguh telah menyusui kalian berdua. Berarti kan nah barakallahu fikum saudara dan saudari seperti sepersusuan sehingga tidak boleh dinikahkan. Faham soal ini ya? Mohon soal Nah barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ayo na'am barakallahu fikum kita lihat di sini. Walau anna rajulan qal, kalau seandainya ada orang lelaki mengatakan, "Ana ashhad ala fulanah annaha ardat hadil mar'ah." Wa hadzal rajul, masyaallah. Kalau ada satu orang laki-laki mengatakan, "Aku bersaksi eh, atas fulanah ini bahwasanya fulanah ini menyusui perempuan ini dan laki-laki ini." Kullu wahidin khamsa marrat. Masing-masing orang tersebut lima kali nyusu. Tapi sebaiknya kenangan atau tidak nih? harus sampai kenyang. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah harus menyusu langsung ya, dari pusatnya atau boleh dihukumi dengan apa? Nah, barakallahu fikum saudara sepersusuan atau anak sepersusuan kalau menyusu dari botol. Penting ini dalam bingung antum. Kalau dari botol, paham ya? Nah, susu ibu tersebut ditaruh dalam botol misalkan, dia menyusu sampai kenyang, dihukumi juga selama lima kali nyusu. lima kali minum. Paham ya? Paham belum ini? Taruhlah misalkan botol aqua. Botol aqua yang sedang yang kalau besar nggak mungkin. Yang sedang itu sekali usuk kenyang, tapi lima kali. Dianggap atau tidak? Dianggap enggak? Dianggap karena air susunya sumbernya dari satu orang. Caranya gitu, lima kali nyusu. Dulu sebelum dimansuh, sebelum sebelum dihapus itu harus harus sepuluh kali nyusu. Tapi sudah dihapus itu ya, sudah dihapus. Na'am barakallahu fikum. Jadi cukup apa lima kali nyusu dia katakan anak sepersusuan. Yaqulu ulama berkata ulama innahu yuqbal. Walaupun dia seorang lelaki tetap diterima. Li'anna ma tuqbal fihi al-mar'ah yuqbal fihi ar-rajul. Dikarenakan ketika perempuan ada diterima, berarti laki-laki juga diterima wal aks dan tidak sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Kalau laki-laki diterima belum tentu perempuan diterima gitu loh. Tapi kalau perempuan diterima pasti laki-laki diterima. Faham belum ini maksudnya? Paham belum? Di sini kan ada kaidah ini. Sesuatu yang perempuan ada diterima berarti laki-laki diterima, tapi enggak sebaliknya. Enggak setiap yang laki-laki diterima, perempuan diterima gitu loh. Paham belum? Persaksian laki-laki yang diterima itu tidak mengharuskan kalau perempuan yang bersaksi diterima. Tapi kalau perempuan yang bersaksi kalau diterima, pasti kalau laki-laki diterima itu loh. Paham belum? Itu. Nah, mungkin enggak seorang laki-laki menjadi, saksi bahwasanya si fulana itu menyusui mungkin enggak? Mungkin enggak? Hah? Contohnya apa? Anaknya. Maksudnya anaknya siapa? Anaknya perempuan itu. Anaknya perempuan menyaksikan perempuan itu menyusui orang lain. Bisa juga anaknya. Contoh yang lain? Siapa? Suaminya juga bisa. Contoh yang lain? Mungkin nggak seorang laki-laki menjadi saksi bahwasanya perempuan itu menyusui si fulan misalkan? Mungkin nggak? Mungkin di antara tadi anaknya ini suaminya ada lagi ya tentang lain? Sama? Adiknya, masih mahram semuanya, ada lagi? Kakaknya. Wah, semua lingkupannya selama masih mahram mungkin gitu loh. Paham ya? Jadi mungkin karena selama masih mahraman itu nah, kita lihat di sini Barakallahu fikum apa kata beliau? Wa hadza qiyasun sahih, qiyas yang sahih. Jadi kalau perempuan ada diterima, laki-laki tentunya diterima, tapi tidak mengharuskan. Kalau laki-laki diterima belum tentu perempuan diterima. Wa qad takunul bayyinah mujarradul wasf. Nah, barakallahu fikum terkadang ada juga bayyinah bukti tapi cuma sifat. Paham ya? Dia bisa datang bukti tapi sifat saja. Paham belum? Sifat. Nah, kita lihat. Contohnya gini contohnya Nah barakallahu antum kalau nemu barang, barangnya itu berharga sekali, itu jangan disebutkan bentuk barangnya, eh, jangan sebutkan apa? Nah barakallahu kandungan barangnya tapi bentuknya enggak mas eh, tapi apa? Nama barangnya sebutkan enggak masalah. Contohnya, antum nemu emas setengah kilo lah, taruhlah. Bentuknya kalung. Oh, besar ya kalung setengah kilo, nemu jalan enggak sengaja itu lagi jalan-jalan pagi misalkan ya, nemu setengah kilo emas murni 24 karat. Nah, antum cara ngomongkannya bagaimana cara ngomongkannya? Jangan sebutkan siapa yang kehilangan emas dari setengah kilo bentuknya kalung, jangan seperti itu. Cuman cukup mengumumkannya siapa yang kehilangan emas di tempat ini. Karena apa? Karena kalau antum sebutkan sifat-sifatnya, nanti banyak orang ngaku-ngaku gitu loh. Nah, tujuannya fungsinya kenapa kalau antum harus menyebutkan siapa yang kehilangan emas gitu aja cukup? Karena nanti kalau datang orang ditanya, "Wah, anak kehilangan emas, Pak." emas apa? Mas fulan. <laughs> Mas apa misalkan? Nah, emas berapa? Nah, tanya dulu berapa? Eh setengah gram. Tadi bukan pemiliknya. Selesai itu. Caranya gitu. Kalau antum sebutkan siapa yang kehilangan emas setengah kilo bentuknya kalung. Nah, banyak orang ngaku-ngaku nanti. Tapi cukup antum menyebarkan pengumuman bagaimana? Cukup antum menulis pengumuman siapa yang kehilangan emas di tempat ini, eh, silakan hubungi nomor ini. Cukup begitu. Ternyata datang orang ngaku-ngaku gitu loh. Ngaku-ngaku, ana wallahi demi Allah kehilangan emas. Di mana? Di tempat ini juga. Eh, bentuknya apa? Cincin, berarti bukan pemiliknya. Soalnya yang dia temu apa kalung gitu loh, setengah kilo. Datanglah orang lagi. Ana terus terang kehilangan emas, Mas. <laughs> kehilangan kehilangan emas, Mas ya. Mas pula maksudnya ya. Nah, berapa? Setengah kilo. Nah, berarti cocok sifatnya berarti kan. Bentuknya apa? Bentuknya cincin, berarti bukan pemiliknya. Paham ya? Datang lagi yang ketiga nih, namanya Mahmud. Ya, dia juragan apa? Juragan kelapa muda ya, es kelapa muda itu. kalau fikum, datang dia. Anak kehilangan emas ini. Bentuknya apa? Bentuknya kalung. Berapa kilo? Satu kilo. <laughs> Berarti bukan milik dia juga. Datanglah yang terakhir ini. Namanya Humaid. Ya, dia enggak bukan pedagang besar, dia cuman juragan cilok, paham ya? Tapi sukses itu loh. Paham ya? Sukses datang dia Anak kehilangan emas ini, di mana di tempat ini berapa? Setengah kilo. Bentuknya apa? Kalung. Berarti dia pemiliknya. Sifat-sifatnya persis. Berarti ada buktinya secara sifatnya. Itu namanya bukti namanya ya. Seperti itu. Misal dari contohnya rajulun wajada luqatatan, ya kan? Ada orang mendapatkan luqatah barang temuan. Isrina alfan 20 ribu Wasa'ala wa bahasa. Dia tanya-tanya mencari-cari milik siapa ya 20 ribu ini. Menurut antum 20 ribu itu ringan ringan atau berat atau besar? Besar atau kecil 20 ribu itu? Kalau rupiah mungkin ringan, ini real. Paham ya? Real, 20 ribu real. Ini kan Arab Saudi ini kitabnya. Paham kan? Syekh Muhammad Soalnya Utsaimin kan di Arab Saudi, ini real. Real Saudi itu kan dua 20 ribu banyak sekali itu. seribu real saja ya, anak contohnya seribu real Saudi. Kalau dirupiahkan itu hampir 3 juta lebih. Coba bayangkan, satu lembar ada satu lembar ini seribu real. Atau taruh kantong itu kalau dirupiahkan 3 juta. 3 juta ya. Masya Allah ini 20 ribu ini. 20 ribu ini ya. 20 ribu. Ini anak nggak bohong ya. Kalau anak nggak percaya buktikan aja. 1000 real atau rupiahkan sekitar 3 jutaan lah kurang lebihnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi memang seperti itu keadaannya. Ini ada orang nemu 20 ribu. Bertanya-tanya mencari-cari pajak insan tiba-tiba datang orang waqal hiyali. Itu milikku katanya. Huna la yalzam an ya'ti bisyuhud. Di sini tidak mengharuskan untuk mendatangkan saksi. Banyak fiannya sifat Cukup apa? Cukup dia itu meminta apa? Meminta untuk mensifati. Sifatnya kayak apa? Paham ya? Nah, kalau itu benar uang kamu, sifatnya kayak bagaimana? Li'anul wasfa aku maqama syahadah. Karena sifat itu kedudukannya seperti kedudukan saksi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi orang aku itu milikku katanya. Nah, berapa jumlahnya? Tadi antum, antum nemu uangnya? Iya, berapa jumlahnya? Cuma seribu berarti bukan miliknya. Sifatnya berapa tadi? Puluh ribu. Pemulum seperti itu. Wa inna maqama maqama syahadah li'annahu laysa hunaka tarfun akhar yadda'iha Nah, Kenapa kok yang namanya sifat itu menduduki tempatnya persaksian? Dikarenakan di sana tidak ada ujung yang lain yang apa? yadda'iha yang untuk eh, dikatakan dia mengaku-ngaku enggak ada lagi. Paham ya? Karena posisinya di situ barakallahu fikum biasanya kalau kehilangan seperti itu biasanya itu jarang sekali orang ngaku-ngaku kalau disebutkan apa? Disebutkan secara globalnya. Paham ya? Tapi kalau disebutkan serinci mungkin banyak orang ngaku-ngaku. Makanya kalau antum nemu luqatah itu kira-kira barang berharga, yang ngumumkannya jangan disebutkan rinci. Tapi global saja. Karena global itu menguji apakah nanti orang itu nipu atau tidak, kemudian yang datang itu benar pemiliknya atau bukan. Paham maksudnya ya? Seperti yang sebutan contoh tadi ya. enam, enggak perlu dirinci, global datang orang mengaku-ngaku tunjukkan buktinya, bagaimana sifatnya. Wal multaqit nah mukir. Nah, sedangkan orang yang menemui yang menemu barang temuan tadi itu, barang jatuh tadi itu, dia mengakui bi annaha laysat na barakallahu fikum, na barakallahu eh, bi annaha laysat milkahu. Dia mengakui bukan milik dia itu loh. Ya enggak? Yang yang tadi nemu, yang nemu mungkin enggak dia mengatakan ini milikku itu. Enggak mungkin kan yang nemu ya dia nemu saja, enggak mungkin ini milikku. Oh dia nemu kok. Paham ya? Nah, fakta fi eh, faktu fiya bil wasf maka dicukupkan dengan sifat saja. Kama jaa dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal tersebut datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya dalam masalah luqathah itu kalau nemu barang luqathah, barang temuan berharga itu jangan langsung dikonsumsi digunakan diumumkan dulu berapa? Selama setahun setelah setahun ternyata pemiliknya nggak balik, pemiliknya nggak ada, nggak ada yang datang, nggak ada yang ngaku juga. Diapakan handola? Boleh diapakan? Diambil dimanfaatkan. Paham ya? Diambil dimanfaatkan. Kemudian setelah diambil dimanfaatkan kok datang pemiliknya? Berarti apa? Tanggung jawab atau tidak? tanggung jawab. Paham ya? Tapi kalau barangnya berharga tadi itu harus apa? Diumumkan dulu selama berapa tadi, Esan? Selama setahun. Tapi kalau barangnya kecil, atau barang yang mudah busuk, nggak perlu antum umumkan. Paham ya? Contohnya antum lagi jalan-jalan nemu satu kresek isinya apa? Isinya kemarin apa? Cilok misalkan. Paham ya? Itu kan barang cepat rusak itu. Kalau antum umumkan dulu mas setahun ya busuk. Paham Nah, setelah setahun mungkin sudah nggak ada lagi kan? Dimakan sama zat-zat urat-urat itu ya. Atau nah barakallahu fikum eh, makhluk-makhluk yang kecil itu ya. Yang jelas apa barakallahu fikum? Kalau barang temuan tersebut mudah untuk busuk, mudah rusak, maka boleh manfaatkan seketika. Paham ya? Antum lewat gitu ternyata qadarullah nemu semangka, gelundungan itu ya. Nemu semangka, Masya Allah Ambil ya, kemudian manfaatkan nggak masalah. Karena kalau antum umum selama setahun semangkanya bagaimana coba nasibnya? Nasibnya sangat mengenaskan itu loh, semangka tersebut. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, tapi langsung dimanfaatkan nggak masalah. Kata beliau di sini barakallahu fikum hidakumullah, cukup dulu ya karena panjang. Nah, besok insya Allah pembahasan seputar itu juga, teman. Kembali ke mana? Adah, tradisi atau kebiasaan sehingga jadikan apa? ukuran untuk sebagai bukti. Nasallahu assalamu wa afiyah walhamdulillahirabbil alamin.